Setelah kita menjelaskan tentang peristiwa Banu Quraidah dan akhir dari keadaan mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pada akhirnya tunduk kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Allah memberi kemenangan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan kaum mukminin sehingga mereka pun terbunuh di tangan kaum muslimin yakni dari kaum lelaki yang telah mencapai usia balik. Adapun mereka yang masih anak-anak demikian pula para wanita menjadi tawanan dari kaum muslimin. Kemudian kita masuki kejadian yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fida Imaduddin إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى فصل pasal yang berikutnya disebutkan dalam kurung dan ini bukan dari ucapan Al-Hafidh Ibn Kathir Qatlu Abi Rafi' Salam Ibn Abi Al-Huqaiq terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq ini termasuk tokoh utama di antara tokoh-tokoh Yahudi yang menampakkan permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang sangat fajir, masyhur di daerah Hijaz terang-terangan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Abu Rafi' keadaannya sama seperti Ka'ab Ibn al-Ashraf yang juga dikenal menampakkan permusuhan yang sangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah kita jelaskan sebelumnya kisah terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf musuh Allah Subhanahu wa taala yang terbunuh di tangan kaum Aus kabilah Al-Aus dari kaum Ansar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata, "Walamma qatala Allah wa Ka'ab ibn al-Ashraf aduwallah على يدي رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر tatkala Allah Subhanahu wa taala membunuh walillahil hamd membunuh Ka'ab bin al-Ashraf musuh Allah yang terbunuh melalui tangan-tangan kaum Al-Aus sebagaimana yang telah kami sebutkan penjelasannya dan itu terjadi setelah peristiwa perang Badar setelah terjadi peristiwa perang Badar wa kana Abu Rafi' Sallam ibnu Abil huqayq mimman allaba al-ahzab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan adalah Abu Rafi' Sallam bin Abil huqayq Orang ini termasuk di antara yang membangkitkan atau memberi semangat kepada kelompok-kelompok yang terlibat dalam peristiwa perang Ahzab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia termasuk provokator. Termasuk provokator utama untuk menghubungi kaum musyrikin, kaum Quraisy dan yang bersamanya dalam peristiwa perang Ahzab untuk bersekutu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Walam yuqtal ma'a Bani Quraizah kama qutila sahibuhu Huyai bin Akhtab. Siapa yang dibahas? Siapa namanya ini? Yang dibahas siapa sekarang? Hah? Siapa yang dibahas? Siapa yang di depan mundur-mundur sedikit. Lagi membahas siapa ini? Abu Rafiq. Siapa Abu Rafiq? Namanya? Namanya siapa? Salam Salam bin Abil Huqaiq. Perhatian. Siapa yang dibahas? Masya Allah Salam bin Abil Huqaiq Siapa yang dibahas? Salam bin Abil Huqaiq Abu siapa? Hah? Siapa? Abu Jabir Abu Rafi hmm. Siapa yang dibahas? Ah, kamu, kamu, kamu. Ah, سلام بن siapa Abi ها خير إن شاء الله نعم ولم يقتل مع بني Khulaidah dan dia tidak terbunuh bersama Bani Quraidah kama qutila sahibuhu Huyay bin Akhtab sebagaimana terbunuhnya Huyay bin Akhtab dari Banu Nadir. Nah, karena Huyay bin Akhtab memang dia sudah berjanji ketika itu bahwa dia akan masuk bersama dengan Banu Quraidah masuk ke dalam benteng mereka siap untuk mati bersama ini perjanjian Huyai bin Akhtab bersama dengan Banu Quraidah. Adapun uh, eh, Salam bin Abil Huqaid tidak melakukan perjanjian dengan Banu Quraidah sehingga pada saat peristiwa perang Ahzab selesai Huyai bin Akhtab ikut bergabung dengan Banu Quraidah sedangkan Salam bin Abil Huqaid keluar menuju Khaybar ketika itu jadi dia tidak terbunuh bersama Abu uh, Banu Khuraibah. Raghabatul Khazraj fi qatlihi, maka kaum Khazraj ingin membunuhnya. Ingin membunuhnya. Karena mereka mengetahui bahwa Abu Rafi' kurang lebih seperti Huyai bin Akhtab yang menampakkan permusuhan yang sangat keras kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Khazraj ingin membunuhnya. Talaban li musawatil Aus fil ajr karena mereka menuntut persamaan dengan Aus dalam hal mendapatkan keutamaan. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena membunuh seorang tokoh yang kafir jadi semenjak peristiwa terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf yang dilakukan oleh kabilah Aus, maka Khazraj pun ingin melakukan perbuatan yang sama sebagai bentuk pertolongan kepada kaum muslimin. Sebagaimana yang kita ketahui, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, ini dua kabilah yang terbesar di Madinah, Aus dan Khazraj. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, yakni sebelum mereka masuk ke dalam Islam, yang terjadi di antara mereka adalah pertempuran dan perkelahian. Itu saja, terus menerus. Wa id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana lalu mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, semenjak mereka masuk Islam, ini antara Aus dan Khazraj sering terjadi tanafusat, persaingan. Tapi persaingan positif. Persaingan dalam kebaikan. Persaingan dalam hal memberikan bantuan dan pertolongannya kepada al-Islam dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menyebabkan kaum Khazraj ingin membunuh Abu Rafi' Salam bin Abi Al-Huqaiq. Wa kana Allah Subhanahu qad ja'ala hayyain yatasawalan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khairat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedua kelompok ini, dua kabilah ini itu sering terjadi tadafus persaingan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kebaikan-kebaikan. Jadi ini persaingan yang dianjurkan, persaingan positif, berlomba dalam urusan akhirah. Fastadzanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi faadzina lahum. Maka mereka pun meminta izin kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk membunuhnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Fantadabalahu rijalun kulluhum min bani Salimah. Maka bangkitlah beberapa orang yang mereka seluruhnya dari Banu Salimah. Dari kabilah Al-Khazraj. Wahum mereka adalah Abdullah bin Atik ami, ami, amirul qawmi bin amri sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Atik ini pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan pembunuhan terhadap Abu Rafi'. Salam bin Abil Huqaiq. Dan dia Amirul Qaum berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah yang mengangkat Abdullah bin Atik menjadi pimpinan pembunuhan tersebut. Wa Abdullah bin Unais وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم خزاعي بن أسود adalah حليف sekutu uh, eh, سلمة Salimah. Fanahabu maka mereka pun berangkat. Mereka ini Abdullah bin Atiq Abdullah bin Unais, Abu Qatada, Al Harith bin Rabi'i, Mas'ud dan Khuzai. Jadi enam orang yang berangkat untuk melakukan pembunuhan pada uh, eh, Salam bin Abil Huqaiq. Atauhu fi Khaybar fi darin lahu jami'ah. Maka mereka pun mendatangi daerahnya di Khaybar ya, di sebuah benteng ya, benteng yang berkumpul orang-orang Yahudi di sana. Fanazalu alaihi lailan faqataluhu. Maka mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut di malam hari dan mereka berhasil membunuhnya. Wa raja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum idda'a qatlahu. Dan mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka semua mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Karena pembunuhan itu terjadi di malam hari kondisi gelap. Kondisi gelap. Jadi mereka semua menganggap mereka lah yang membunuhnya. Jadi tidak diketahui secara pasti siapa pembunuh yang sebenarnya. Ini menurut riwayat Ibnu Ishaq. Faqala akhirnya Rasul mengatakan aruni asyafakum perlihatkan kepadaku pedang-pedang kalian. Falamma arauhu qala li Saif Abdullah bin Unais. Tatkala mereka memperlihatkan pedangnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pedang Abdullah bin Unais, ada qatalahu." Pedang inilah yang bunuhnya, yaitu Abdullah bin Unais. Arafihi asarat ta'am. Aku melihat ada bekas makanan. Maksudnya bekas darah. Darah dari Salam bin Abil Huqaiq. Apa? Iya, darah dari Salam bin Abil Huqaiq. Wa kana Abdullah bin Unais qad ittaka alaihi bis-saif hatta sami'a sawta azmi dhahrihi dan Abdullah bin Unais itu sampai bersandar ya bertelekan di atasnya dengan pedangnya jadi betul-betul dia tancapkan sampai dia mendengarkan suara punggung tulang punggung dari Salam bin Abdul Huqaib menunjukkan bahwa dia telah berhasil menusuknya wa aduullah yaqul dalam keadaan musuh Allah Salam ini mengatakan qatni qatni yaqulu hasbi qatni itu maksudnya cukup cukup ya, ini sudah pas ya sudah terarah dan pedang itu telah masuk ke dalam dalam tubuhnya demikian riwayat yang disebutkan oleh Ibn Ishaq rahimahullah taala dalam sirahnya dan riwayat ini ma'asyiral rahimakumullah berbeda dengan yang diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dalam Sahih Al Bukhari dalam bab qatl Abi Rafi' disebutkan bahwa yang membunuh bukan Abdullah bin Unais yang membunuh Salam. Tapi yang membunuh adalah pemimpin pasukan. Siapa pemimpin pasukannya? Hah? Siapa pemimpin pasukannya? Hah? Siapa? Salam bin Unais. Ini dari mana? Banjar. Ah, yang ketawa itu. Siapa? Pemimpinnya siapa? Ah, jangan ketawa. Ah. Antum semua yang ketawa itu. Ah, antum juga yang ngomong. Ah, siapa? Ah, Siapa? Nah, siapa? Siapa? Abdullah bin Atiq. Masya Allah. Siapa? Eh, jangan lihat buku. Siapa pemimpin? <laughs> Jangan lihat buku. Matanya ke atas. Siapa pimpinan pasukan? Hah? Siapa? Hah? Antum. Hah, antum antum. Abdullah bin Atiq. Naam. Jadi dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang membunuh itu Abdullah bin Atiq. Ia masuk di malam hari. Ketika si Salam dalam keadaan tidur, maka dia membunuhnya. Disebutkan secara lengkap oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' mengutus kepada Abu Rafi' Al-Yahudi beberapa tokoh dari kalangan Ansar dan mengangkat menjadi pemimpin Abdullah bin Atik. Dan Abu Rafi' ini seorang yang dikenal selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal di sebuah benteng ya, disebutkan dalam uh, di bumi Hijaz di sebuah benteng di bumi Hijaz ketika mereka telah mendekati yakni pasukan Abdullah bin Acik ini telah mendekati benteng itu matahari telah terbenam yakni sudah tiba waktu malam maka manusia pun mereka kembali ke tempat peristirahatan mereka maka Abdullah bin Atik mengatakan kepada para sahabatnya kalian tetap di sini. Ya, ini jangan berpindah di luar benteng. Kalian tetap di sini, saya akan berangkat. Saya akan membujuk uh, tukang pintu itu. Saya akan membujuk tukang pintu tersebut, penjaga pintu. Memungkin, jika memungkinkan saya untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Maka sendirian Abdullah bin Akid Atiq datang mendekati penjaga pintu sambil dia uh, membungkus badannya ya dan membungkus badannya dengan pakaiannya. Jadi kondisinya seperti seorang yang sedang buang hajat. Dia menampakkan diri seperti orang sedang buang hajat. Ya, membungkus tubuhnya. Manusia yang lain sudah sudah masuk ke dalam benteng tempat-tempat mereka beristirahat. Lalu kemudian dia pun memanggil tukang pintu tersebut, yakni penjaga pintu. Ya Abdullah. Nah, yakni ketika uh, ketika dia sedang uh, apa, membungkukkan sambil menutup badannya. Jadi penjaga pintu ini menyangka bahwa dia termasuk orang dalam. Dia termasuk orang orang dalam, bahwa dia termasuk orang Yahudi yang sedang buang hajat di situ. Akhirnya ketika dia akan menutup pintu karena sudah memasuki waktu maghrib, maka penjaga pintu itu mengatakan padanya, wahai ya Abdullah, in kunta turidu an tadkhul fadkhul. Kalau kamu mau masuk masuk. Fa inni uridu an ughliqa al-bab. Aku ingin menutup pintu sekarang ini. Akhirnya masuklah dia. Akhir berhasil masuk. Sambil dia bersembunyi, setelah masuk dia sembunyi, Ketika semua manusia telah masuk, maka penjaga pintu ini menutup pintu tersebut, lalu dia menggantungkan pintunya di sebuah tiang. Setelah mereka semua pergi, aku pun kata uh, Abdullah bin Atik, aku pun mengambil kunci tersebut di di tiang itu. Lalu saya membuka pintu tersebut teman-teman pun pada masuk semua. Masuklah teman-temannya. Nah, nah kebiasaan Abu Rafiq di malam hari itu dia tidak langsung tidur. Ngobrol, yusmar lahu indah. Jadi terjadi obrolan di dalam dalam rumahnya itu. Obrolan di malam hari. Dan aku berada di salah satu kamar-kamar yang ada di uh, eh, bagian rumahnya. Falamma dhahaba anhu ahlu samari ketika orang-orang yang ngobrol bersama itu telah pergi meninggalkannya, berarti kan dia sudah sendirian. Sa'adtu ilaihi faja'altu kullama fatahtu baban aghlaqtu alayya min dakhil. Maka Abdullah bin Atik bergerak sendiri. Aku pun uh, mendatangi uh, kamar yang dekat tempat beristirahatnya Abu Rafi'. Setiap kali aku membuka pintu, aku tutup dari dalam. Masuk kamar, tutup lagi dari dalam. Terus dari kamar ke kamar. Qultu innal qawma nadaru bi lam yakhlusu ilayya hatta aqtulahu. Ya. Sesungguhnya kaum maksud yang bersama beliau ya, itu telah memberi peringatan padaku di mana mereka tidak akan sampai kepadaku sampai aku membunuhnya. Jadi dia tidak ingin teman-temannya ikut bersamanya untuk membunuh. Pengennya dia sendirian. Dia sendirian yang membunuh. Akhirnya aku pun sampai kepada uh, tempatnya atau kamarnya Abu Rafi'. Fa idza huwa fi baitin muzlim wasat Ternyata dia sedang berada di di tempat yang gelap di tengah-tengah keluarganya. La adri aina huwa fil bait. Saya tidak tahu di mana dia di di rumah itu. Karena gelap tidak ada cahaya. Akhirnya dia dengan suara, ya, seakan-akan mungkin jadi pelayannya atau siapa gitu. Akhirnya dia bersuara, Abu Rafi' memanggil orang tersebut. Hola, "Man Siapa ini?" Nah, berarti ketahuan kan arah suaranya. Nah, ini berarti dia Abu Rafi'. Fa'ahwa itu nahwa maka aku pun berjalan menuju suara tersebut fa'adribuhu darbatan bisayf aku hantam dia dengan pedang ya wa ana dahsh dalam keadaan aku bergetar ketika itu fama aghnaitu syai'an ternyata aku tidak melakukan hal yang membunuhnya wasah dan dia keluar apa dia teriak dia berteriak fa kharajtu minal bait akhirnya saya keluar dari kamar itu fa amkuthu ghaira ba'id lalu tidak jauh dari situ aku uh, singgah singgah kembali nah aku singgah nah, ini dia belum puas karena dia masih berteriak berarti kan masih hidup pengennya dia sudah mati Akhirnya aku masuk lagi dalam kamarnya. Fakultu lalu aku mengatakan, nah, ini dengan dengan model suara yang lain, ma sauti Abu Rafi'. Suara apa ini wahai Abu Rafi'? Tadi dia memanggil Abu Rafi, nah, ketahuan kan suaranya. Nah, lalu kemudian dia bersuara lagi seakan-akan ingin menolong Abu Rafi. Maha ada sauti Abu Rafi? Suara apa yang wahai Abu Rafi? Qala la ummu wail Celaka ibumu. Inna rajulan fil bait darabani qablu bisayf. Ada seseorang di kamar ini memukul aku dengan pedangnya baru saja padahal yang bersuara itulah yang menebasnya. Setelah mengetahui itu suara Abu Rafi' qala fa adribuhu darbatan asqantuhu. Maka aku pun memukulnya dengan pukulan yang akhirnya membuat dia terjatuh. Walam aqtulhu, namun saya ternyata belum membunuhnya. Thumma wada'tu khabiba as-sayf fi batnihi hatta akhadha fi dhahri. Lalu aku letakkan ujung pedang itu ya di bagian perutnya lalu ditusuk sampai ke tembus ke bagian punggungnya ya dari bawah perut ditusuk sampai tembus ke bagian perutnya alhamdulillah fa'araftu anni qataltuhu maka aku pun mengetahui bahwa aku telah membunuhnya faja'altu aftahul abwab baban baban lalu aku pun membuka pintu demi pintu Sampai aku tiba di di luar, aku letakkan kakiku, aku sudah berada di atas tanah. Wa ana ara anni qad intahaitu ila al-ard fa waqa' fa waqa'tu fi lailatin muqbirah. Aku pun mengetahui bahwa aku telah keluar dan aku sampai ke tanahnya dan aku pun uh, keluar di malam yang terang bulan. Fangkasarat saqi lalu pada saat itu aku terjatuh dan Eh, bagian betisku ada yang patah lalu aku pun membungkusnya dengan sorbanku thumman tuh hatta jalastu tuh bab lalu kemudian aku pergi dan aku duduk di dekat pintu dekat pintu gerbang lalu aku mengatakan la akhrujul laila hatta a'lama aqataltuhu amla saya tidak akan meninggalkan tempat ini di malam ini hingga saya mengetahui apakah aku telah membunuhnya atau tidak. Falamma sahadi pada saat uh, ayam berkokok, yakni menunjukkan pagi hari, qaman na'i 'ala sur. Maka uh, berteriaklah orang-orang yang mengumumkan kematian ya kebiasaan mereka orang-orang Yahudi apabila ada yang meninggal maka mereka teriak-teriak ya. Mereka teriak-teriak di dekat pagar tersebut Naam. Faqala an'a Abu Rafi' tajir ahli Hijaz. Jika demikian aku akan mengumumkan kematian Abu Rafi' pedagangnya penduduk Hijaz. Maka aku pun berangkat bersama dengan para sahabatku. Lalu aku mengatakan kepada para sahabatku An-Naja, ayo segera pulang cari jalan selamat. Faqad qatalallahu Abu Rafi' Abu Rafi' Allah Subhanahu wa taala telah membunuh Abu Rafi'. Aku pun kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan hal ini tentang terbunuhnya Abu Rafi' dan beliau pulang dalam keadaan terluka Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan ubsut rijlak bentangkan kakimu basattu rijli famasahaha aku pun membentangkan kakiku yang terluka tersebut lalu disapu oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam ka'annaha lam ashtakiha qattu seakan-akan aku tidak merasa sakit sedikit pun yakni subhanallah sembuh seketika itu juga dengan izin Allah subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitab Al-Maghazi pada bab tentang terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.